Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat uh, terlebih dahulu sanad hadis untuk bab sebelumnya. itu bab tentang bercelaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama ya, adalah hadis dari Ibnu Abbas At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Humaid ya. yaitu uh, Muhammad ibn Humaid Ar-Razi Ya, nisbah razi itu adalah nisbah kepada satu tempat namanya Rai, satu kota yang besar dan terkenal di daerah Dailam. <clears throat> Dan dan ada tambahan zai khusus untuk nisbah ke kota ini. Dan banyak orang yang, banyak ulama yang dinisbatkan kepada kota ini. Kal <clears throat> akbaruna Abu Dawud atau Yalisi Toyalisi nisbat kepada Toyalisa. Ya, Toyalisa adalah uh, persis seperti Syamah. Ya, samahnya orang Saudi. Ya, orang Saudi suka pakai kain yang ditutupkan ke kepala. Namanya kalau uh, kalau warnanya merah-merah. Ya, merah kotak putih namanya Syamah. Nah itu uh, Toyalis, Toyalisa itu mirip seperti itu. Kemudian dari Abad ibn Mansur. <clears throat> Ya, Abad bin Mansur ibn Salamah ya, al-Basri al-Qadi. Seorang Qadi dari Ikrimah dari ibn Abbas. Kemudian uh, hadis yang kedua atau riat yang kedua atau selanjutnya adalah masih dari Ibnu Abbas Ya, Tirmidzi mengatakan hadasana Abdullah ibn Sobah al-Hashimi al-Basri. Qal akhbarani Ubaidillah ibn Musa. Ubaidillah ibn Musa adalah As-Sayyid al-Jalil ahadul hufal, Salah satu ulama, uh, salah satu hafir. Yaitu pakar hadis al-Masyairi yang terkenal. Karena aliman bil kiroah, beliau juga ahli kiroah Al-Quran, pakar Al-Quran. Dan di antara hal dan di antara hal yang berkenaan dengan beliau adalah walam yuro dohikan kotun. Ya, belum pernah terlihat beliau tertawa dalam hidupnya. Beliau orangnya serius. Ya, beliau orangnya serius. Kalau akbar ada Israel, Ibn Yunus, Ibn Ishaq, As-Sabi'i dari Abad bin Mansur. Ada hak, yaitu tadi tahwil. Hmm. Berpindah dari satu sanat ke sanat yang lain. Ya, perlu dikatakan bahasa para ulama hadis ketika mereka ingin men, menggabungkan dua sanat atau beberapa sanat ketika mereka berpindah dari satu sanat ke sanat yang lain maka ada tulisan hak. Ini. Namun hak di sini itu singkatan dari apa? Ya, ternyata diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu dari tahayul, ada yang mengatakan itu dari tahwil. Ya, ada yang mengatakan itu dari kata-kata soha, ada lagi yang mengatakan itu dari kata-kata hadis. Biasanya yang umum eh, hak di sini dikatakan dari singkatan dari tahwil. Qal hadatsana Ali ibn Hajar atau bin apa? Bin Hujar di situ. Hadasan Ali ibn Hujar Kemudian hadasani Yazid ibn Harun, qala hadasana Abad ibn Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari eh, hadis selanjutnya adalah uh, hadisana Ahmad ibn Mani' Kalau akhbaruna Muhammad ibn Yazid al-Wasiti dari Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar <clears throat> al-Mutallibi dari Muhammad ibn Munkadir. Muhammad Munkadir bin Abdullah at-Tamimi al-Madani dari Jabir yaitu Jabir ibn Abdullah. Dan hadis selanjutnya adalah Tirmidzi mengatakan hadasana Qutaibah ibn Sa'id, kalau hadasana Bishr ibn Mufaddal, eh, an Mufaddal atau ibn Mufaddal? Ibn Mufaddal Dan di antara kabar tentang beliau atau cerita tentang di antara ahwal beliau keadaan beliau adalah karena yusalli kula yaumin Arba'ami ati rokaatin. Salat sunnah beliau setiap harinya adalah 400 rokaat. Wakana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau adalah di antara orang yang merutinkan puasa Daud. Berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. An Abdullah ibn, Uz, eh, ibn Uthman ibn Husaim. Eh, Husaim khaknya di Dhamma. Kemudian faknya di fathah, yaknya di sukun Khusaim. <clears throat> Al-Qari Al-Makki. Dari Sa'id bin Jubair Al-Asadi, Tabi'iun jalil, ulama tabi'in yang mulia. Bahkan ada ungkapan, huwa aftul tabi'in. Sa'id bin Jubair adalah tabi'in yang paling istimewa. Beliau mati dibunuh di tangan Hajjaj Eh, wa asa ba'dahu khamsata asyara yauman faqat. Dan hajat itu hidup setelah matinya atau wafatnya Said bin Jubair cuma 15 hari. 15 hari setelah dia membunuh Said bin Jubair. Li du'aihi alaih. Karena didoakan jelek oleh Said bin Jubair. Karena Said bin Jubair berdoa Allahumma la tusalidhu ala ahadin ba'di. Ya Allah, janganlah engkau berikan kepadanya al-hajat, kekuasaan atas siapapun setelah aku mati. Ketalu ahli hajat, ya, eh, eh, Said bin Jubair ini dibunuh oleh hajat pada tahun sanata khamsin wa tahun 95 Hijriah. Dan usia beliau ketika itu adalah wa umruhu nahwu tis'in wa arba'in kurang lebih 49 tahun. Kemudian uh, hadis yang kelima hadis Ibnu Umar At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ibrahim ibn Mustamir isim fa'il dari istimrar Mustamir Al-Basri Al-Hudali. Kalau hadasana Abu Asim ya, dari Utsman ibn Abdul Malik al-Makki al-Muadzin dari seorang muadzin. Utsman ibn Abdul Malik ini seorang muadzin. Dari Salim yaitu Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab anhu anhuma tabi'un jalil eh, ahadu fuqaha'i sab'ah bil Madinah salah satu dari tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khattab dan Abdullah bin Umar ini mengikuti perang Khandaq Bayatul Ridwan dan semua peperangan setelah itu karena imam manwasil ilmi Ibnu Umar adalah seorang imam, seorang yang luas ilmunya, kokoh agamanya, dan banyak kesalehannya. Ya, kemudian tentang e, tentang pakaian maka di di Mawahib Muhammadiyah ada mungkin faedah yang bagus. Wa tajri al-akam al-khamsah. Hukum berpakaian itu mengikuti lima hukum taklifi. Lima hukum taklifi. Hukum berpakaian itu bisa wajib, bisa mandub, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Yang pertama, hukum berpakaian itu wajib. Pakaian yang wajib adalah masatarul aurata anil uyun. Pakaian yang menutupi aurat. Ini tutup sehingga aurat tertutup dari pandangan mata. Wa ta'ala. Dan berpakaian menutup aurat itu adalah hak Allah. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak manusia yang bisa di Eh, bisa digugurkan dan bisa dihilangkan. Ya, dia hak manusia yang eh, dia bukan hak manusia. Kalau hak manusia bisa digugurkan dan bisa dihilangkan oleh orangnya. Saya nggak mau kok. Nah, tidak. Meskipun orangnya tidak eh, uh, mau berpakaian, ya, meskipun orangnya tidak mau berpakaian, ya, maka kan ini hak Allah, maka tetap wajib baginya berpakaian. Kemudian al-mandub atau sunnah, hukum berpakaian itu dianjurkan ma yaqi al-har wal barda. Itu pakaian yang sudah sampai e, level menjaga tubuh dari panas, dari dingin dan mencegah bahaya. Wa hakul adami. Nah, kalau ini karena hak manusia. Ya, seandainya dia mau berdingin-dingin, ya boleh-boleh saja. Ya pakaian yang menghangatkan badan, ya, menghalangi dari dingin itu hak manusia. Kalau seandainya dia tidak mau, ya, tidak mau melakukannya, ya boleh-boleh saja. Falahu tarkuhu, maka boleh baginya meninggalkannya. Dan termasuk pakaian e, perpakaian yang hukumnya dianjurkan dalam memakai pakaian yang baik saat Aid. Demikian juga memakai pakaian yang baik untuk sholat Jumat. Di antaranya juga anjuran untuk memakai pakaian berwarna putih. Kemudian uh, hukum berpakaian bisa hukumnya haram. Dan haramnya itu bisa haram untuk semua orang dan jadi haram untuk khasan untuk person tertentu. Nah, hukum berpakaian yang haram itu boleh jadi haramnya adalah karena malbus yang dipakai. Ya, yang dipakai. Ya, boleh jadi haramnya karena malbus yang dipakai. Misalnya yang dipakai adalah sutra untuk untuk laki-laki. Ini haram. Kenapa? Karena yang di yang dipakai. Dan ada juga yang karena uh, ada yang haram karena lisifatil lubsi, karena cara memakainya. Tadi kita telah baca di sarahnya Sa'abdur Razak, misalnya isbal. Maka haramnya bukan karena ya, itu haram, malbusnya haram enggak. Malbusnya enggak haram kalau ya, pakaian ya, dari kapas atau yang lain. Malbusnya hal yang dipakai enggak haram, namun sifatul lubsi, cara makainya yang haram. Kemudian makruh. Nah, di antara e, contoh berpakaian yang makruh adalah e, eh, lubsus suhra, pakaian popularitas, hukumnya makruh secara umum, hukumnya makruh. Kemudian di sini disampaikan lubsil uh, eh, tidak iman pakai pakaian yang sudah jelek. Daiman terus menerus. Ya, maka e, ini padahal punya duit untuk pakai pakaian yang bagus. Maka ini tidak mengamalkan firman Allah Taala wa bi ni'mati rabbika Yeah. Ya. <clears throat> E, e, dan tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ayyura athara nikmatihi ala abdihi. Allah suka kalau melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Oleh karena itu Orang oh, yang pakai pakaian yang sengaja persengaja untuk pakai pakaian yang jelek hukumnya makruh. Yang mubah adalah hal-hal yang lain. Ya, kembali ke Sarah Samail Nabi dari karya Sa'ab Razak uh, eh, Hafizullah Ta'ala maka beliau menyampaikan hukum asal pakaian adalah halal kecuali ya, yang mengandung unsur yang terlarang. Dan beliau sampaikan baru poin pertama yang baru tadi kita baca unsur yang terlarang adalah isbal bagi laki-laki. Demikian juga ada isbal bagi perempuan. Ya, manakala perempuan itu memanjangkan kainnya terlalu panjang, ya, melebihi eh, satu hasta dari Ya, manakala ekor atau ujung pakaian seorang wanita itu melebihi satu hasta dari mata kakinya. Maka itu juga isbal uh, isbal yang haram bagi wanita. Kemudian yang kedua di antara hal yang terlarang unsur yang terlarang dalam berpakaian adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki untuk memakai sutra. Demikian juga Nabi melarang untuk memakai pakaian suhroh. Apa itu pakaian suhroh? Wahwa dan libas suhroh definisinya. Dan libas itu tidak harus pakaian dalam artian baju dan celana. Nah, libas itu semua yang dipakai. Ya, boleh jadi tutup kepala, boleh jadi Eh, sandal, boleh jadi tutup kaki. Ya. ya. Maka itu juga semuanya dalam bahasa Arab disebut libas. Ya, ayal basal al-insan definisinya adalah seorang itu memakai libasan pakaian yatamayyazu bihi baina ahli baladihi. Ya, ketika seorang itu memakai pakaian yang dengannya dia terbedakan, nyeleneh ya, dia menyeleneh bain ahli baladi dari orang-orang ya, kampungnya ya, dari orang-orang yang dari tetangga-tetangganya <clears throat> namun eh, surah itu ini definisinya kalau disampaikan di sini ya, bahkan sebagian ulama memberikan makna yang lebih luas tidak harus demikian, tidak harus levelnya level luas semacam itu. Orang memakai pakaian yang nyentrik aneh di satu ruangan, satu tempat. Itu juga sudah termasuk libas suhroh. Ya, sebagaimana asar yang diri, uh, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di uh, di Ya, sebagaimana satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ada salah satu ulama yang ya, dia masuki satu ruangan, di ruangan tersebut tidak ada satupun orang yang pakai tutup kepala. Ya, maka dia melihat, loh nggak ada yang pakai tutup kepala, maka dia ambil pecinya kemudian dia masukkan ke dalam saku. Supaya tidak e, nganeh-nganai, tidak nyentrik sendiri, aneh sendiri, beda sendiri dari orang-orang yang ada di di situ. Ya. Maka ya tentu ini berbeda-beda dengan perbedaan kondisi masyarakat. Kalau masyarakat e, maka tolak ukurnya adalah urf. Ini, ini nyamp, nampak nyentrik, aneh-aneh. Itu kembali kepada urf. Kalau urfnya itu biasa dengan heterogen, macam-macam model-model, ya, maka boleh jadi itu tidak tidak libasur. Tapi kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang Eh, biasa dengan homogen, ya. tidak biasa ada yang aneh-aneh, maka dia akan pandang maka satu hal yang sangat terbedakan orang yang memakai yang tidak wajar, yang tidak biasa, yang ada di ya, di lingkungan tersebut. Ya. Maka kalau orang misalnya pakai sorban untuk pergi ke kampus, ah, <laughs> misalnya, ya, maka itu libas suhrah. Ya, orang pakai sorban pergi ke kampus, pakai jubah. Ya. Kan? Nah. Ya. Maka secara umum ya itu libas suhur <clears throat> Atau orang pakai kemudian cuma pakai kaos kemudian training datang ke acara walimah misalnya. Ya, ini ada acara walimah pakai training, pakai ini kaos. Nah, nah terus kemudian datang. Ya, ya, tentu satu hal yang uh, semua mata akan memandang ini uh, ada nah, ini orang waras enggak ya? Nah, <laughs> jangan-jangan ini ada tetangga sebelah yang enggak waras. Itu itu libas suhra. <clears throat> Walihada kanal asal insan ayal basa misla libasi ahli baladihi. Oleh karena itu hukum asalnya hendaklah seorang muslim itu memakai pakaian yang wajar familiar semisal yang dipakai oleh masyarakatnya. Pakaian yang maka yang jadi tolak ukur adalah pakaian yang familiar di masyarakat. Belum tentu pakaian tradisional ya. Karena boleh jadi pakaian tradisional itu tidak familiar di masyarakat. Dia cuma familiar di acara-acara tertentu. Eh, ya, namun tidak familiar di situasi secara situasi umum. Ya, maka yang jadi tolak ukur adalah familiar. Ya, familiar di masyarakat. Familiar di masyarakat itu jangan dimaknai oh pakaian tradisional. Enggak. Ya, belum boleh jadi pakaian tradisional itu pakaian suhroh di masyarakat tersebut. Hmm. Misalnya orang pakai pakaian lengkap, pakaian Eh, ada Jawa jadi penunggu warung gitu misalnya, penunggu toko gitu. Lengkap ya. ya dari atas sampai bawah sampai slopnya juga pakaian pakaian Jawa. Kenapa dia jadi jadi apa penunggu warung gitu ya. ya di pasar gitu. Di Basura bukan? Basura. <clears throat> Maka hukum asalnya seorang muslim adalah memakai pakaian yang familiar di masyarakatnya mimma laisa fihi mukhalafatun syar'iyyah. Selama pakaian tersebut tidaklah mengandung unsur pelanggaran syariat. Amma idza wujidat mukhalafatu adapun jika dijumpai pelanggaran syariat fa innahu yajtanibuha maka hendaklah dia menjauhinya. Kemudian di antara hal yang terlarang berkenaan dengan pakaian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mantasaba biqaumin fawa minhum. Siapa yang menjumpai sekelompok orang, satu komunitas, maka dia bagian dari komunitas tersebut. Namun ingat, eh, hadis ini, adalah pujian sekaligus celaan. Dia bukan hanya celaan. Seringkali eh, hadis ini dibawakan dalam konteks celaan, namun sebenarnya hadis tersebut itu celaan dan pujian. Celaan bagi orang yang menyerupai orang-orang yang jelek, orang fasik, orang kafir atau yang lain. Dan pujian untuk orang yang menyerupai orang-orang soleh meskipun dia bukanlah bagian secara amal dan kualitas hatinya dia, dia eh, cuma sekedar tasabuh dengan orang soleh saja. Orang soleh itu rajin ngaji, ya ikut-ikut rajin ngaji. Ya, meskipun amalnya jauh dari ini. Orang sholat boleh jadi sehari sholatnya 400 rokaat. Nah, ini cuma sholat sunnahnya cuma 4 rokaat atau ya, jauh dari amal-amal mereka. Ya. ya. jauh dari keadaan mereka. Cuma tasabuh saja. Ya, tiru-tirulah mudah-mudahan. Ya, kemudian manfaat. <clears throat> ya, dan tergerak untuk semakin meningkatkan kualitas diri. Maka hadis man tasabba biqaumin fa minhum adalah hadis yang uh, hadis yang uh, maknanya adalah pujian dan celaan tergantung yang ditiru itu siapa. Yang ditiru, yang disurpai itu siapa. Dan jika ini berkenaan dengan pakaian orang kafir, maka sebagaimana bolak-balik kita sampaikan, yang dimaksud dengan pakaian orang kafir itu dua hal. Yang pertama adalah pakaian yang khas dipakai oleh masyarakat orang kafir atau komunitas orang kafir. Ya, jadi ada maka tidak boleh bagi seorang muslim laki-laki misalnya pakai topi khas Hindu misalnya. Ini ada tutup kepala khas orang Hindu. Ini dipakai oleh seorang muslim nah, tidak boleh. Semua orang akan lihat kalau ada orang pakai pakaian ya, tutup kepala khas Hindu tadi, semua akan mengatakan ini yang nggak kenal, yang akan mengatakan ini orang Hindu. Kenapa? Karena E, tutup kepalanya itu khas orang Hindu. Atau kemudian pakai peci khas ala uskup atau apa yang cuma kecil di, ya, e, di ujung kepala di sini. Ya. maka tidak boleh. Karena itu pakaian khas komunitas ya, komunitas uh, orang kafir. Dan termasuk kemudian yang kedua pakaian khas orang kafir ini adalah pakaian khas satu tokoh orang kafir. Bahkan khas satu tokoh orang kafir boleh jadi dia pemain bola, boleh jadi dia pemain basket atau boleh jadi dia penyanyi, dia punya ya, ya, pakaian khas. Ya. Boleh jadi dia tokoh kartun musrik, nah, nah apa eh, <laughs> ada uh, ya, kalau pakai pakaian itu maka oh, oh itu ini ini uh, eh, uh, itu orang uh, itu adalah tokoh boleh jadi tokoh itu tokoh nyata, boleh jadi tokoh fiksi ya. Namun itu identik dengan orang kafir. Oh itu adalah si fulan pemain sepak bola atau si fulan artis Korea, si fulan kemudian uh, pemain basket asal mana. Ya. Oh si fulan itu tokoh fiktif ahli sihir atau uh, oh dia pakaian khas Harry Potter misalnya. Ya. Eh, pakaian khas Harry, Harry Potter. Ini, ya, orang yang melihatnya, oh ini ya, penggemar Harry Potter. Nah. maka ini pakaian khas orang kafir. <clears throat> Fal al bisa maka pakaian alat yakhtas subya al kufar yang merupakan pakaian khas orang kafir dengan dua jenisnya. Itu boleh jadi itu khas secara komunitas atau khas dari eh, poson-poson tertentu fihi eh, <clears throat> wa yu'rafuna biha dan mereka itu dikenal dengannya. Jadi yang jadi tolak ukur mereka itu dikenal dengannya. Artinya jika seorang itu memakai pakaian tersebut, orang-orang kan, oh itu orang Hindu, oh itu ya, itu orang Nasrani dan seterusnya. La yahilu muslim ayal basaha maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memakainya. Hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang ke-54 di Sama'il Nabi eh, dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah mengatakan karena ahabu siyabi ila Rasulillah s.a.w. al-qamisu. Pakaian yang paling Nabi sukai adalah komis. Komis adalah asawbul ma'ruf, ya, pakaian yang telah dikenal. Allah dilahu kumani yang punya dua lengan baju tadkhulu fihima aliyadani atau tudkhalu fihima aliyadani. Dua tangan dimasukkan pada dua lengan baju tersebut. Walahu dan yang namanya komis itu memiliki jaibun, memiliki ini, potongan ya tadkhulu fi al-unuq untuk masuknya leher dan kepala. Ya, punya e, kerah, ya, jaibun kerah ya tadkhulu fi al-unuq sehingga untuk masuknya leher dan kepala. Wakat kila dan dijelaskan bahasanya sebab Nabi menyukai memakai komis. Li'annahu sahlun filupsihi. Karena itu mudah untuk memakainya. Mudah untuk memakainya. Tinggal sekali pakai, udah, udah masuk, udah tertutupi semua. Dan mudah untuk melepasnya. Murihun dan nyaman fitaharuk bihi jika dipakai untuk beraktivitas. Lain halnya dengan sebagian pakaian yang Ingda taharuk yang memerlukan ingda taharuk ketika bergerak dan beraktivitas memerlukan perhatian. Semacam pakai izar dan rida. Kalau orang itu pakai izar dan rida, kan, dan itu pakaian yang paling dominan di masyarakat Nabi adalah izar dan rida. Izar dan rida ini, ya, orang jalan maka dia harus memperhatikan izarnya. Jangan sampai supaya tersingkap auratnya. Ridanya juga sering dibolak-balik Eh, diperbaiki, ya, dipaskan. Kalau enggak nanti melorot, enggak eh, ini, maka bolak-balik ya, balik-balik harus diperhatikan. Tidak bisa tidak diperhatikan. Lain hanya ke orang pakai komis ya sudah pakai itu sudah tinggal jalan itu tidak perlu mikirkan ini apa uh, bajunya dan seterusnya tidak perlu dipikirkan sudah tinggal beraktivitas. Maka Nabi lebih suka pakai komis daripada pakai izar dan ridak dalam aktivitas keseharian beliau. Karena beliau lebih nyaman dengannya. Kemudian dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummu Salamah radhiallahu anha beliau mengatakan karena ahabu siap ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis al-qamisa. Jenis pakaian yang paling Nabi sukai adalah qamis. Kemudian dari uh, Abdullah ibn Buraidah dari uh, dari ibunya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakai komis. Hadhihi riwayatun li hadis Ummu Salamah. Ini adalah sejumlah riwayat untuk hadis Ummu Salamah. Khatamaha yang kemudian Tirmidzi menutupnya dengan mentarjih anal asah bahasanya sanad yang paling sahih dalam masalah ini adalah sanad yang yang bunyinya dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Ada tambahan e, ibunya. Tadi atau mungkin kita baca paragrafnya. Qal Tirmizi mengatakan hakadha demikianlah qala yang dikatakan oleh Ziyad ibn Ayyub dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Wa hakadha dan demikianlah yang dilihatkan oleh sejumlah sejumlah orang an Abi uh, Tumailah <clears throat> dari Abu Tumailah uh, redaksi sanatnya sama persis dengan riwayat Ziyad ibn Ayyub. Dan Abu Tumailah Yazid fi hadal hadis dan Abu Tumailah menambahkan dalam hadis ini dari ibunya kata Tirmidzi wa asah. Dan redaksi sanat yang ada dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah nah itu yang lebih sahih. Kemudian dari Sahih ibn Hawshab dari Asma binti Yazid. Ya, Asma mengatakan karena kumi karena kumu adalah lengan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai rusak, ya, itu sampai rusak, yaitu uh, tulang yang menonjol, ya, tulang yang menonjol di dekat pergelangan tangan. catatan kaki. Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi dalam jamiknya dan Abu Dawud dalam Sunan. Dalam sanatnya yang tadi kita baca terdapat rawi namanya Syahar ibn Hausyab. Dan ini suatu pun kasurul isal wal auham. Ini perawi yang bermasalah. Dia soduk. Ya, kemarin kita telah sampaikan istilah soduk menurut Ibnu Hajar. Itu artinya tidak bisa dipakai kalau bersendirian. Ya, tidak bisa dipakai kalau persendirian. Dia baru bisa dipakai kalau memiliki mutabik. Kasirul irsal banyak melakukan uh, irsal wal auhab dan banyak kelirunya. Berarti hafalannya juga nggak bagus. Lakin lahu syahidun namun hadis ini punya penguat di kitab Akhlakun Nabi karya Abu Syekh. Di sana ada redaksi ada hadis yang uh, bunyi redaksi sanatnya Abu Syekh mengatakan hadasana Abdullah ibn Muhammad ibn Nahiyah, qal akhbarana Muhammad ibn Sa'labah ibn Sawa, qal akhbarani Ami, qal akhbar akhbarana Hammam an Qatadah an Anas. Qal Anas mengatakan e, kemeja atau baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu maksudnya tentu lengan bajunya sampai rusak, sampai pergelangan tangan. Juga diatkan oleh pihak dalam Sahabul Iman dari jalur Muhammad ibn Sa'labah dengan sanat yang sama persis dengan sanatnya Abu Syekh. Sehingga Syekh Abdul mengatakan hadis ini Hasan Lighairihi. Rusa adalah misal, adalah ruas ya, bainal kaf antara telapak tangan wa sa'id dan sa'id. Sa'id itu hasta. Ya, hasta disebut dira, disebut juga dengan sebutan sa'id. Ya, kenapa disebut sa'id? Karena dia membantu banyak aktivitas Kata-kata sa'ada yusa'idu. Banyak membantu untuk melakukan aktivitas. Maka hasta disebut sa'id. Fakana maka adalah lengan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai itu dan tidak lebih dari itu. Kemudian dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya Qurrah, Kal Qurrah mengatakan, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firahtin dalam satu rombongan, ya, min Muzainah dari kabilah Muzainah. Linu bayi'ahu kami datang untuk membayat Nabi. Wa inna kamisau dan adalah kamisnya Nabi lamutlakun. Itu terbuka okal atau beliau mengatakan zir komisihi mutlakon atau kancing kamis Nabi itu terbuka. Kal kata qurra maka aku masukkan tanganku di kerah bajunya Nabi dan aku bisa menyentuh al khotam. Aku bisa menyentuh stempel kenabian. Ya, rahtin, rahtu itu artinya adalah mabaina salasa ila asar. Rombongan orang jumlahnya 3 sampai 10 orang itu namanya rahtun. Ya, maka zir komisihi e, eh, kancing baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terkunci. Maka aku masukkan tanganku ke kerah baju Nabi, aku bisa menyentuh al-khotam atau stempel kenabian. Artinya Qura radhiallahu anhu ini masukkan tangannya di kerah Nabi dan jaib itu maudi idkhal ra'si minal qamis. Adalah bagian dari qamis tempat untuk masukkan kepala, kerah bahasa kita ya. Dan telah lewat pembahasan berkenaan dengan stempel kenabian. Nah kemudian e, faedah, apakah ini berarti menunjukkan sunnah membuka lengan baju nah, e, bagian atas e, itu e, dibuat terbuka? Kita lihat faedah. Faedah catatan tambahan irlak mengunci atau mengancing zir ya apa tadi zir kancing al qamisi baju wal al-asal. Itulah hukum asalnya. Maka jika ada kebutuhan untuk membukanya, maka bisa dibuka. Wa kaunu ba'din nasi yatasannanu bi itlaqihi fa hadha la yu'rafu lahu dalilun wadihun ala masyru'iyatihi. Adapun sikap sebagian orang yang yatasannan ya, berkeyakinan sunnah dan ya, yatasannan ber, Eh, berperilaku seakan-akan itu satu hal yang dituntunkan. Biitlaqihi melepas atau membuka kancing baju. Fahada kata Sahabat Rozak. maka ini satu hal yang tidak dikenal memiliki dalil yang jelas kalau itu satu hal yang dituntunkan. Maka dijumpai ada sebagian orang yang punya kebiasaan eh, beberapa eh, kancing baju yang bagian atas dua atau tiga itu selalu dibuka. Tidak pernah dia nggak mau e, mengkancingnya. Tiga bagian e, bagi, tiga yang paling atas. Tiga kancing yang bagian atas atau kurang lebih sekitar itu. Ya, itu selalu seperti itu. Bukan karena ini sempit di lehernya, ini kan lain masalah. Kalau itu masalah ini nggak nyaman kalau saya kancingkan, e, maka saya buka. Ini masalahnya masalah kenyamanan. Nah ini yatasanan, yatasanan disikapi sebagai sunnah. Ya, disikapi sebagai sunnah. Maka ini satu hal yang tidak dikenal dalil yang gamblang yang menunjukkan hal tersebut. Jika ada yang berdalil pakai hadis ini, hadis kurah. Ya. al hadis dan hadis ini tidaklah menunjukkan hal tersebut. Mingkoribin walau ba'id. Dari dekat maupun dari jauh tidak menunjukkan hal ini. Anjuran untuk melepas tiga kancing baju yang teratas. Ini sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut. Li'annahu la yu'lamu karena tidak diketahui. Apakah Nabi membuka kanjeng baju itu ta'abudan wa tasannunan. Sebagai bentuk ibadah. Dan dalam bentuk ini adalah sunnah. Atau Nabi membuka kancing bajunya li ghardin al arad karena satu tujuan tertentu. Boleh jadi karena cuaca ketika itu sangat panas. Atau karena panasnya e, bukan cuaca namun badan beliau e, orang saya bilang sumo au ma hadalik atau semacam itu fal alladhi yaghlibu ala dhan bahkan yang e, yang sesuai dengan sangkaan kuat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan hal tersebut tasannunan karena untuk menetapkan sunnah li'anna law kana hadza sunnah karena seandainya membuka kancing baju itu itu satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi tidak akan pasang kancing aslan sekalian. <laughs> Kalau memang melepas kancing baju itu sunnah Nabi, ya sudah nggak usah dipasangi kancing baju. Kenapa dipasangi kancing baju? Tujuannya untuk dibuka dan tidak pernah dikancingkan. Sekalian aja nggak usah ada kancing bajunya. Fama faidatu idakana. Maka apa faedah masang kancing baju jika tidak pernah dikancingkan? Nah, kemudian ada selanjutnya dari Al Hasan Al Basri dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa wayattaqi ala Usamah. Beliau keluar dari rumah dalam keadaan bersandaran pada Usama bin Zaid wa alaihi dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai saubun kiteriun pakaian kotar eh, kotawa syahabihi fasolla bihim kita lihat catatan apa sarahnya saubul qatri adalah hadan naun malburut Yamani. salah satu jenis pakaian Yaman laha khututun mukallamatun. Jadi dia memiliki garis-garis. Ya, pakainya itu tidak polos, namun bergaris-garis. Mukallamah lewati. Kata syahabihi artinya wadu'ahu ala atiqaihi. Pakaian tersebut, ini kain ya, bukan. Ini kain. Itu Nabi letakkan pada dua pundaknya. Beliau uh, beliau pakai sebagai ridak. Fasol labihim Artinya imaman. Kemudian Nabi salat sebagai imam mengenakan pakaian tersebut. Waqala Abdu uh, dan waqala Abd ibn Humaid ya, qala Muhammad ibn Fadl Yahya ibn Ma'in bertanya kepadaku an hadal hadis tentang hadis ini awwala majalasa ilayya. Pertama kali Yahya bin Ma'in duduk di majelisku. Maka aku katakan hadasana Hamad ibn Salamah Ya, fakultu maka aku katakan hadasana Ahmad ibn Salama. Fakal maka Yahya bin Ma'in mengatakan laukana min kitabika andai engkau bacakan saja dari catatanmu. Fakumtul laku antas aku berdiri untuk mengeluarkan catatan hadisku. Fakobata ala sawbi maka beliau maka Yahya bin Ma'in ulama hadis ulama jahwa wa ta'dil yang kondang maka beliau menggenggam kainku. Sumakal kemudian mengatakan amlihi alaiya. Ya, dah diktikan saja enggak usah ngambil ngambil buku ke dalam. Fa ini akhafu ala al la al koka. Aku khawatir aku tidak berjumpa denganmu. Masuk ke dalam ternyata mah meninggal dunia. Nah, nanti enggak, enggak jadi ngaji nanti. Sudah enggak usah enggak usah uh, eh, enggak usah ngambil buku. Ya, diktikan saja fa'amlay fa'amlaituhu alaihi. Lantak aku detikkan hadis tersebut kepada Yahya ibn Ma'in. Kemudian aku keluarkan setelah selesai. Kemudian aku keluarkan buku catatanku. tu alaihi. Kemudian aku bacakan kepada Yahya ibn Ma'in. Maka di sini kita jumpai faedah tentang masalah menuntut ilmu. Maka di penjelasannya dikatakan ya, pada awalnya Yahya bin Ma'in jadi Yahya bin Ma'in bertemu dengan Muhammad bin Fadl. Begitu pertama kali ketemu dengan Muhammad bin Fadl, langsung minta hadis ini. Hadis yang tadi kita baca. Tentang Saubun Kitariyun. Ya, dan uh, pada awalnya Yahya bin Ma'in mengatakan, Laukana min kitabika. Minta kalau itu dibacakan pakai catatan. Pakai catatan. Arada ayasuka al-isnada min hifdihi, maka Muhammad bin Fadl itu ingin membawakan sanad pakai hafalan, namun Ibnu Ma'in meminta agar membawakannya pakai catatan. Akhirnya sang guru eh, Muhammad bin Fadl mau masuk ke dalam rumah, berdiri untuk mengambil buku. Berdasarkan permintaannya ya bin Ma'in. Ternyata tidak jadi. Ya bin Ma'in meralat permintaannya. Dah, diktikalah kepadaku dengan hafalanmu. Fa inni akhafu Allah alqaka. Aku khawatir tidak bisa berjumpa denganmu. Di sini ada, di sini kita jumpai ada tadi kita jumpai bagaimanakah e, faedah tentang masalah menuntut ilmu. Min sidatil hirs. Maka ini menunjukkan antusias yang luar biasa terhadap ilmu. Khawat wariayatil waqti dan ini untuk mengefisienkan waktu. Wal khauf dan khawatir terjadinya kuatik, hal yang memutus awaik dan yang menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Boleh jadi karena ternyata masuk jatuh sakit, akhirnya tidak bisa membacakan atau malah meninggal. Maka lantas aku diktekan kepadanya, kemudian setelah itu kemudian keluarkan catatanku dan kubacakan kepadanya. Maka Muhammad bin Fadl mendiktekan hadis tersebut dari hafalannya awalan pertama, Suma kemudian pergi masuk ke dalam rumah, mendatangkan buku, lantas mendiktikan lagi dari bukunya Marotan Ukhra untuk kali yang kedua.